Kolam 15 saudaranya al-istifham. Apakah Allah ingatlah Ayu siapakah aina di mana Ma apakah man siapakah Mata kapan kam berapa Kaifa bagaimana hal apakah Mata apakah lima kenapa Lima kenapa Allah sungguh Kode sungguhlah kode sungguh Seakan saufa akan mati tidaklah tidak Nikmat sebaik bisa sejelek Itu al-istifham dan kawannya Itu al-istifham dan artinya